Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan dikit dari kitab Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan atabahullah. Simak baik-baik barakallahu fiik halaman 163 cetakan yang anak pegang ini. Nah barakallahu fiik. Kata beliau di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, "Fa kullu ma akhbarallahu anhu al ghuyub al-madiyah" wal ghuyub al mustaqbalan sima maka seluruh perkara-perkara yang Allah telah kabarkan berupa perkara-perkara gaib yang telah lalu dan perkara gaib yang akan datang wa kullu ma akhbara anhu Rasulullah sallallahu min al ghuyub al madiyah wal ghuyub al mustaqbalah fa innahu yajibul imanu bih dan semua apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW berupa perkara gaib yang telah lalu dan perkara gaib yang akan datang maka wajib kita mengimani dengannya. Gak boleh meragukan lagi. Masa sih? Gak mungkin lah. Gak ada istilah kayak gitu. Sami'na wa ta'na. Wajib mengimani. Paham ya? Karena perkara yang akan datang banyak yang belum terjadi. Dajjal muncul atau belum? Belum muncul. Paham ya? Ada, nah tapi belum muncul. Paham ya? Kemudian barakallahu fik, Ya'juj Ma'juj. Paham ya? Itu perkara yang akan datang semuanya. Dabah yaitu binatang melata yang keluar dari apa dari nah, dalam bumi. Muncul atau belum? Setelah dohiran belum muncul juga kan? Nah itu semuanya perkara gaib yang harus kita imani. Faham? Turunnya Imam Mahdi, eh? muncul Imam Mahdi, itu perkara yang akan datang semuanya wajib kita mengimani. Eh? Jangan bilang masa sih, gak mungkin lah. Itu semuanya adalah apa? Bisikan-bisikan. Nah barakallahu fiq orang-orang yang punya pemikiran ahlul kalam ahlul mantik Allahul musta'an na'am hati-hati harus kita mengimaninya wa taslim lahu min ghairi tadakhul bi'uqulina wa afhamina dan harus pasrah taslim terima nah pasrah terima padanya pada kabar tersebut tanpa tadakhul tanpa ikut campur dengan akal-akal kita atau pemahaman-pemahaman kita cukup kita terima sami'na wa ta'ana Li'anna hadza syai'un la tudrikuhu uquluna. Dikarenakan ini sesuatu yang tidak bisa na barakallahu fi diraih oleh akal-akal kita. Wala afkaruna, tidak pula pemikiran-pemikiran kita. Semuanya salah yang kita bayangkan. Paham ya? Nam kecuali yang ada dalilnya. Kecuali yang ada dalilnya. Perhatikan ya. Naam. Wa ma mabnahu ala taslim wa tasdiq li khabarillah wa rasulih. Masya Allah. Akan tetapi mabnahu. Nam semua kabar tersebut eh, harus kita bangun di atas apa taslim, terima, pasrah, eh, watasdik, membenarkan terhadap khabar Allah dan Rasulnya. Wal imanu innama huwal iman bil ghaib. Beriman di sini beriman dengan apa? Dengan perkara ghaib. Amal iman bisya'il musyahad. Ada beriman dengan sesuatu yang bisa disaksikan. Ya Allah. Hada la mizatafi. Perhatikan ini. ada Adapun beriman dengan sesuatu yang disaksikan, maka hal ini la mizatafi. Tidak enggak ada keistimewaannya. Kenapa? Disaksikan orang pasti percaya kalau disaksikan. Tapi sekarang kalau ditunjukkan, dikabarkan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah sesuatu yang belum disaksikan itu ujian. Percaya enggak dia? Paham ya? Beriman atau tidak itu? Kalau sesuatu yang disaksikan, sesuatu yang disaksikan, pasti aja orang, wah, nah percaya. Saksikan, tapi sekarang perkara yang belum disaksikan. Dikabarkan nanti akan nambah kalau muncul dajjal. Nanti akan apa? Akan muncul Ya'jud Ma'jud, perkara yang belum saksikan. Kadang orang kan nerima, nggak nerima. Seperti itu ya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, la tapi ini ahadin walas sama imanan. Seperti ini nggak ada keistimewaan tersendiri. Paham ya? Nah, untuk seorang pun nggak ada dan ini nggak dinamakan keimanan karena menyaksikan langsung gitu loh. Paham ya? yakni al-insan la yu'min illa bima yusyahiduhu wa yarah. Maksudnya bahwasanya seseorang itu tidak beriman kecuali dengan perkara yang dia saksikan atau yang dia lihat. Hadza laisa imanan. Yang seperti ini bukan bukan namanya keimanan. Karena mengimani itu sesuatu yang apa? Seringnya sesuatu yang akan datang atau sesuatu yang gaib itu. Paham ya? Nah, walihada la yuqbal al-iman idza qamatil qiyamah. Lihat ini. Oleh karena ini, Keimanan nggak diterima lagi kalau sudah ke hari kiamat. Keimanan nggak diterima lagi kalau datang hari kiamat. Perhatikan. Paham ya? Keimanan nggak diterima lagi kalau datang hari kiamat. Kenapa? Menyaksikan itu loh. Hancurnya alam semesta menyaksikan sehingga kalau hari kiamat sudah datang kok baru beriman nggak diterima. Paham? Nah, seperti itu. Au hadral insan ajaluhu atau seseorang telah hadir apa? ajalnya. Sudah gor ghorah sudah mau mati, sudah gor ghorah eh, itu nggak terima lagi. Dia beriman nggak terima lagi karena dia menyaksikan sakaratul maut seperti itu. Perhatikan baik-baik. Naam. Wa karena ma yukhbar anhu min al-umur ghaiba anhu. Dan dia sudah menyaksikan apa-apa yang dikabarkan tentangnya berupa perkara-perkara yang gaib yang dulu dikabarkan. Nyaksikan kan seperti itu. Nah, bagaimana bagaimana sakratul maut menyaksikan itu nggak terima lagi sudah. Naam, fa idza ayanaha wa absaraha la yuqbal imanuhu. Lihat ini. Apabila dia sudah menyaksikannya dan melihatnya, maka imannya enggak diterima. Keimanannya enggak diterima lagi sudah. Wa qad jaa fil hadits innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam lam Perhatikan itu. Sungguh telah datang dalam hadis Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menerima taubatnya seorang hamba selama belum ghar ghar Apa ghar ghar itu? selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Biasanya kalau orang ingin meninggal dunia, kalau antum pernah nunggu ya, pernah nyaksikan itu biasanya ada suara <laughs> sini. Kayak huruk-huruk di sini, ghargharah namanya. Paham ya? Karena memang enam sakarat itu memang ada rasanya. Paham ya? Ada juga yang Allah takdirkan dalam kondisi dia salat meninggal dunia, sujud meninggal dunia. Ada juga yang merasakan merasakan bagaimana nah barakallahu fik sakitnya ketika nyawa hendak dicabut. Yakni malam tabluk rohu al-ghargharah ini. Ya kan? Maksudnya adalah apa? Maksudnya selama rohnya belum sampai di kerongkongan, kalau udah ghargharah enggak diterima lagi. Li'anha idza balagat ruhu al-ghargharah intaha al-iman. Dikarenakan apabila rohnya sudah sampai kerongkongan, sudah banyak ghargharah, maka hilang, habis keimanannya. Wa amal, habis pula amalan, enggak sempat lagi beramal. Wa waqa'al insan fima ukhbar anhu fil madi wasahadahu ayanan dan kemudian terjadilah seseorang tersebut barakallahu fi nam pada perkara-perkara yang telah dikabarkan nam di waktu yang telah lampau tentang kematian dan dia menyaksikannya dengan matanya langsung tentang sakratul maut tentang ditabutkannya ditabutnya apa nyawa sehingga waktu itu enggak diterima lagi sudah tidak dinanti terima lagi nam yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang nasallahu alaihi wasallam alhamdulillah